Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Kau muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala Kita akan memasuki Bab yang ke-15 Dari pembahasan kitab Tauhid Zakul Bab yang ke-15 Adalah sebuah bab yang membahas tentang Kebenaran Makna kalimat la ilaha illallah yaitu la ma'budu hakun illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jalla di dalam bab ini penulis Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al tamimi Rahimahullahu Ta'ala Akan menjelaskan kepada kita rangkaian dalil yang membuktikan kebenaran makna la ilaha illallah bahwasanya hanya Allah Jalla wa'ala satu-satunya yang patut disembah dalil yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayushrikuna ma la yakhluku syai'aw wa hum yukhlaqun Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Dan yang mereka sembah tersebut adalah makhluk yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra. Dan tidak sedikit pun mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Wala anfusahum yang surun. Bahkan sesembahan mereka itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Surat Al-A'raf ayat 191 192. Inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita lemahnya berhala-berhala dan semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Lemah sekali. Di dalam dua ayat ini, surat Al-A'raf 191-192. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita kelemahan berhala-berhala yang disembah selain Allah dari empat sisi. Yang pertama, tidak bisa mencipta apapun. Tidak bisa menciptakan apapun. Yang kedua, yang mereka sembah itu adalah makhluk yang diciptakan. Bukan pencipta, tetapi yang diciptakan. Yang ketiga, tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka. Dan yang keempat, bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Lemah sekali. Oleh karena itu, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah batilnya penyembahan kepada selain Allah. Batilnya penyembahan kepada selain Allah dari akarnya, dari dasarnya. Kenapa? Karena mereka menyembah makhluk yang lemah. Tidak bisa mencipta, bahkan dia adalah makhluk yang diciptakan. Tidak bisa menolong orang lain, bahkan tidak bisa menolong diri sendiri. Makanya jemaah sekalian sering kita ingatkan, kesyirikan itu kebatilan dan kebodohan sekaligus. Sangat bodoh orang yang menyembah selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya. Iya. Tidak bisa menolong, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Sehingga dia nggak perlu takut. Maka sangat bodoh sekali. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah menyatakan inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Maksudnya lebih bodoh daripada binatang ternak. Sebagaimana juga firman Allah, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka itulah mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini bahwasannya yang disembah itu sepatutnya adalah yang bisa mencipta dan bisa memberikan pertolongan kepada kita. Dialah Allah Azza wa Jalla, satu-satunya Sang Pencipta. Satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka hanya Dia yang layak untuk disembah. Ya. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini terkandung salah satu metode mendakwahi orang-orang kafir yaitu berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menjelaskan kepada mereka kewajiban mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah karena tidak sedikit orang-orang kafir itu beriman dengan tauhid rububiyah Maksudnya mereka mengimani Allah sang pencipta. Allah yang memberikan rezeki. Dan umumnya kaum muslimin mengimani demikian. Maka kita ingatkan mereka kalau sudah beriman bahwasannya Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, maka sudah sepatutnya kita juga beriman bahwa Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam ayat ini dimulai dengan kalimat istifham. Kalimat pertanyaan. Ayushrikuna. ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta apapun? Dan yang dipersekutukan itu adalah makhluk yang diciptakan. Ini kalimat pertanyaan. Tetapi ini kata para ulama disebut istifham ingkarin wa taubikhin. Pertanyaan untuk mengingkari dan untuk membuktikan kesalahan. Bukan untuk minta jawaban. Bukan untuk minta jawaban. Iya. Artinya mereka sudah paham. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu tidak patut. Oleh karena itu, juga pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah mengajak orang-orang musyrik untuk menggunakan akal sehat mereka di dalam menjelaskan tentang kebatilan penyembahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat dengan bunyi yang hampir sama dan makna yang sama dalam surat Al-Furqan ayat ketiga. Wattakhadhu min dunihi alihah dan mereka menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan mereka. La yakhluquna syai'a yang sama sekali tidak bisa menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun dan tuhan-tuhan mereka itu adalah makhluk yang juga diciptakan oleh Allah. Wala yamlikuna li anfusihim wala naf'a. Dan makhluk yang mereka sembah itu tidak punya kuasa untuk menimpakan mudarat, tidak pula memberi manfaat. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Tidak pula memiliki kekuasaan untuk mematikan, tidak pula menghidupkan, tidak juga menghidupkan kembali atau membangkitkan kembali. Ya. Surat Al-Furqan ayat ketiga. Jadi banyak ayat-ayat seperti ini mengajak orang-orang yang mempersekutukan Allah untuk menggunakan akal sehat. Bagaimana mungkin mereka menyembah makhluk yang lemah, bahkan lebih lemah dari diri mereka sendiri. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki kekuasaan apapun walau hanya setipis kulit ari in tad'uuhum la yasma'u du'aakum kalau kalian berdoa kepada mereka maka mereka tidak akan mendengarkan doa kalian Walau sami'u mastajabu lakum. Andai mereka bisa mendengarkan sekalipun, maka mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabirin dan tidak ada yang mengabarkan kepadamu tentang hakikat urusan-urusan seperti Allah yang maha mengetahui. Surat Fatir ayat ke-13, 14. Inilah jemaah sekalian, dalil yang kedua di dalam bab ini. Ayat yang mulia ini masih seperti ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan lemahnya orang yang menyembah atau sesembahan yang diibadahi selain Allah. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita empat macam kelemahan mereka. Yang pertama, mereka tidak punya kekuasaan apapun. Enggak punya kekuasaan apapun. Walau hanya setipis kulit ari. Semua yang ada di alam ini di bawah kekuasaan Allah. Semuanya milik Allah. Tidak ada yang memiliki secara hakiki kecuali Allah. Walaupun kadang makhluk punya kepemilikan. Tapi jemaah sekalian, kepemilikan kita itu adalah kepemilikan yang terbatas. Kepemilikan yang terbatas. Kepemilikan yang mutlak hanya milik Allah hanya kepunyaan Allah. Buktinya kepemilikan kita terbatas jemaah sekalian. Kita hanya memiliki bagian milik kita. Milik orang lain tidak kita miliki. Dan juga kita tidak punya hak untuk memperlakukan apa yang kita miliki semau kita. Misalkan kita milik memiliki mobil. Boleh nggak kita bakar mobil kita sendiri? Kan nggak merugikan orang lain. Jawabannya tidak boleh. Syariat melarang untuk menyia harta. Jadi milik kita sendiri, tapi kita nggak bisa seenaknya memperlakukan apa yang menjadi milik kita tersebut. Adapun kepemilikan Allah, kepemilikan yang mutlak. Allah maha mampu untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki, tanpa ada yang bisa melarang, tanpa ada yang bisa mengatur. Jadi itu bedanya kepemilikan Allah dan kepemilikan makhluk. Iya. Yeah. Maka ini yang pertama. Semua yang mereka sembah selain Allah tidak punya apapun. Tidak punya apapun walau hanya setipis kulit ari. Bagaimana bisa dia memberi rahmat, memberi manfaat atau mengabulkan doa sedangkan dia nggak punya apapun. Yang kedua, mereka tidak bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Terlebih lagi makhluk yang sudah mati. Apakah itu para nabi ataupun para wali? Jemaah sekalian, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan orang yang sudah mati bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka. Memang ada sebagian hadis yang menunjukkan makhluk itu orang yang sudah mati dia bisa mendengarkan. Tetapi hadis itu hanya sifatnya terbatas Contohnya Rasulullah SAW mengatakan mayit itu mendengarkan langkah-langkah kakinya orang yang meninggalkan kuburannya setelah mereka mengubur dia. Itu saja. Itu saja dia bisa mendengarkan. Nabi hanya menjelaskan itu. Maka itu saja yang kita imani. Nggak boleh kita yakini semua yang kita ucapkan, semua yang kita bicarakan, dia bisa mendengarkan. Ya, dan kita nggak bisa buktikan. Ya. Orang di balik tembok aja nggak dengar apa yang kita katakan, apalagi sudah di alam lain. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, yaitu dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Ya. Tapi aneh juga ada yang bikin apa namanya? Uh, alat elektronik untuk membaca Al-Quran. Ya, dipasang di kuburan gitu. Jadi nggak perlu orang lagi sekarang untuk baca Al-Quran. Subhanallah. Ya. Entah bagaimana disambungkan ke dalam kuburan. Ya. Jadi jemaah sekalian, nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya orang yang sudah mati bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga Allah tegaskan, andai mereka bisa mendengarkan sekalipun, mereka tidak bisa menjawab doa kalian. Apalagi jelas-jelas patung. Andai dia bisa mendengarkan sekalipun, dia tidak bisa mengabulkan doa yang dipanjatkan kepadanya. Kemudian kata Allah, makhluk yang disembah itu, kelak pada hari kiamat akan mengingkari kesyirikan mereka. Ini yang keempat. Kelak pada hari kiamat, makhluk yang mereka sembah akan mengingkari kesyirikan mereka. Terutama para wali jemaah sekalian. Para wali itu nggak pernah ridho dipersekutukan dengan Allah. Mereka akan mengingkari, mereka akan menyalahkan orang-orang yang memanjatkan doa kepada mereka. Kelak pada hari kiamat. Ya. Dan Nabi Isa alaihi salam Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepada beliau pertanggungjawaban khusus dan beliau mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada beliau. Ya, Allah akan mengatakan kepada Nabi Isa, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, "Jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah?" Maka Nabi Isa salam menjawab, "Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maha suci engkau. Tidak patut aku mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak padanya. Kalau aku sudah mengatakan, tentu engkau sudah tahu. Engkau maha tahu apa yang ada dalam diriku Dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu Dan engkau maha mengetahui perkara yang gaib Kemudian Nabi Isa juga berkata, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum." Tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali seperti yang engkau katakan kepadaku, engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Robku dan Rob kamu. Jadi semua yang disembah, yang disembah mengingkari orang-orang yang menyembah mereka kelak pada hari kiamat, terutama para wali, para wali, para nabi, tidak pernah ridho dengan apa yang dilakukan manusia kepada mereka. Jadi ini empat perkara yang menunjukkan batilnya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran lain jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini bahwasannya akidah keyakinan dan keimanan seorang muslim harus dibangun di atas dasar ilmu yang terang, bukti yang jelas. Bukan di atas prasangka-prasangka. Ya. Orang yang berdoa kepada selain Allah, pada hakikatnya hanya berprasangka. Mereka nggak yakin. Yang mereka tujukan doa mereka itu, mampukah mendengarkan doa mereka? Kalaupun mampu mendengarkan, bisakah menjawab doa mereka? mereka dalam keadaan tidak yakin. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran akidah, keyakinan dan keimanan seorang muslim haruslah dibangun di atas dasar keyakinan atau di atas dasar bukti yang terang. Ilmu yang jelas. Ya. Yeah. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah penetapan sifat ilmu bagi Allah terhadap awakibul umur. Allah Maha mengetahui awakibul umur. Awakibul umur maknanya adalah apa saja yang akan terjadi diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Iya. Ini yang dimaksud dengan wala yunabbi'uka mithlu khabirin. Tidak ada yang mengabarkan kepadamu yaitu mengabarkan tentang akibat-akibat perbuatanmu seperti yang bisa dilakukan oleh khabir, Allah yang maha mengetahui. ya Jemaah sekalian, ada ayat yang semisal dengan ini. Surat Saba ayat ke-22 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulidul ladzina za'amtum min dunillah." Katakan wahai Muhammad, serulah, panggilah yang kalian sangka sebagai sesembahan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka sama sekali tidak memiliki walaupun hanya sebesar biji dzarrah apapun di langit maupun di bumi. Wa ma fiha min syirkin dan mereka tidak juga bersekutu dengan Allah di dalam penguasaan langit dan bumi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahirin dan Allah tidak memiliki penolong seorang pun dari kalangan mereka wala tanfa'u syafa'ah indahu illa bi'izni dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah maka Allah menjelaskan kepada kita yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki apapun, tidak punya kekuasaan apapun, tidak bisa memberi dan tidak bisa mengabulkan doa-doa mereka. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk ke dalil yang berikutnya. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa fi sahih" dan di dalam as-sahih, maksudnya dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Terluka kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud dan patah gigi taring beliau. Faqal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin satu kaum akan beruntung ketika mereka telah melukai nabi mereka? Fanazalat maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un." Engkau tidak memiliki campur tangan di dalam urusan itu sedikit pun wahai Muhammad. Surat Ali Imran ayat 128. Jemaah sekalian, hadis ini bercerita tentang perang Uhud. Sebuah potongan kisah dari perang Uhud. Perang Uhud adalah peperangan yang terjadi di tahun kedua Hijriah dan hasilnya kaum muslimin menderita cukup parah subhanallah banyak sekali kaum muslimin yang terbunuh ketika itu yang mati syahid ya dan sampai sekarang ada pemakaman syuhada Uhud ya sebabnya apa jemaah sekalian kaum muslimin berhasil dipukul oleh kaum kaum musyrikin Walaupun nggak bisa juga dikatakan kalah, tapi nggak bisa dikatakan menang. Tetapi cukup menderita yang dahsyat sampai-sampai paman Nabi Muhammad SAW pun mati syahid. Iya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Padahal sebelumnya kaum muslimin sudah menguasai keadaan. Sudah menguasai keadaan. Sudah hampir menang. Tiba-tiba keadaan berbalik. Kaum musyrikin yang di atas angin. Iya. Apa sebabnya jemaah sekalian? Sebabnya karena kaum muslimin tidak menaati satu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri Wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai ketika kalian bercerai-berai dan berselisih di dalam urusan itu dan kalian mendurhakai perintah Rasul setelah sebelumnya Allah perlihatkan apa yang kalian sukai, maka kemudian Allah jadikan kalian melihat apa yang kalian tidak sukai, yaitu pukulan telak yang diberikan oleh orang musyrik kepada kaum muslimin. Intinya adalah karena satu ketidaktaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Enggak banyak, hanya satu. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagaimana mungkin hari ini kita bisa menang melawan orang-orang kafir dalam kondisi kita melakukan banyak sekali pelanggaran terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu saja menyebabkan kaum muslimin kalah apalagi hari ini. Jadi mengajak kaum muslimin berjihad di masa ini tidak tepat. Yang tepat adalah ajak bertobat. Ajak menuntut ilmu. Karena ketakwaan itu itulah kunci utama kemenangan. Kunci utama kemenangan, jemaah sekalian. Kita mendengarkan orang-orang mengatakan komunis sudah persiapan. Orang-orang Syiah juga. Orang-orang kafir dari berbagai macam negeri sedang tertuju matanya ke Indonesia. Jemaah sekalian ketahuilah, semua persiapan mereka, semua tipu daya mereka dan kekuatan mereka tidak membahayakan kita sedikit pun. Tidak membahayakan kita jemaah sekalian. Nggak ada bahayanya, sedikit pun. Yang membahayakan kita hanya satu. Yaitu, dosa kita. Itu saja yang membahayakan kita. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan melindungi kita dari mereka. Apakah mereka lebih kuat dari Allah? Nggak mungkin. Mereka mau susun kekuatan sebesar apapun, nggak akan bisa lebih kuat dari Allah. Permasalahannya, Allah akan melindungi kita atau tidak? Maka kuncinya adalah ketakwaan. Dan Allah berjanji, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Maka jemaah sekalian, ini persiapan utama yang harus kita lakukan menghadapi orang-orang kafir itu. Apa persiapannya? Persiapan ilmu ilmu yang dengannya kita bisa mengamalkan ketaatan kepada Allah. Dan jemaah sekalian, orang-orang ahli strateginya, orang-orang pintarnya, orang dari kalangan orang-orang kafir itu yang paling mereka takutkan dari kaum muslimin kalau kaum muslimin kembali ke masjid. Kalau kaum muslimin kembali ke majelis ilmu. Itu yang paling mereka takutkan jemaah sekalian. Karena mereka pelajari sejarah Itulah kunci kemenangan kaum muslimin. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari perang Uhud. Sebaliknya dari perang Hunain kita juga bisa memetik pelajaran. Kaum muslimin ketika itu tiga kali lebih besar daripada orang kafir. Tapi jemaah sekalian subhanallah di awal pertempuran orang kafir yang jumlahnya hanya sekitar tiga atau empat ribu berhasil memukul kaum muslimin yang jumlahnya dua belas ribu. Tidak tersisa yang bertahan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali hanya sekitar seratus orang. Yang lainnya kocar kacir. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika itu kaum muslimin takjub dengan jumlah mereka. Dan Allah ingatkan, wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tugni ankum syai'a. Ingatlah pada perang Hunain ketika kalian takjub dengan jumlah kalian yang besar. Ternyata itu tidak sedikit pun menolong kalian. Perhatikan jemaah sekalian, jumlah kalian yang besar, kekuatan kalian yang besar ternyata tidak sedikit pun menolong kalian. Enggak sedikit pun. 3000 lawan 12 ribu dipukul kocar kacir subhanallah kemudian kaum muslimin bertobat mereka sadar kesalahan mereka lalu mereka kembali bergabung lagi dengan Nabi Muhammad SAW barulah Allah anugerahkan kemenangan jadi jamaah sekalian jangan pernah bangga dengan jumlah kita yang banyak jangan pernah bangga kita bisa mengumpulkan masa yang begitu besar, itu nggak bermanfaat sedikit pun bagi kita. Yang bermanfaat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci utama kemenangan. Iya. Ini pelajaran penting dari perang Uhud dan perang Hunain. Dan di dalam kisah ini, subhanallah, saking kerasnya pukulan orang-orang kafir sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terluka. Gigi beliau patah kepala beliau terluka. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana mungkin mereka akan beruntung? Artinya sulit bagi mereka mendapatkan hidayah. Yang mereka lukai adalah makhluk Allah yang paling Allah cintai. Ternyata jemaah sekalian, kalimat ini ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah langsung diturunkan surat Ali Imran ayat 128 laisa minal amri syai'un. Engkau wahai Muhammad tidak ada campur tangan di dalam urusan mereka sedikit pun. Artinya apa? Mereka mau mendapatkan hidayah, mereka mau tersesat, itu urusan Allah, bukan urusanmu. Kamu nggak ada campur tangan di situ wahai Muhammad. Dan ternyata jemaah sekalian di kemudian hari orang-orang yang menyerang kaum muslimin di perang Uhud banyak sekali yang masuk Islam termasuk motor utamanya, panglima utamanya yang berhasil memukul kaum muslimin, otaknya, yaitu Khalid bin Walid, yang kemudian menjadi pahlawan Islam. Padahal dia yang menjadi otak utama kocar-kacirnya pasukan kaum muslimin ketika itu. Ya. Allah berikan hidayah. Maka jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa seperti kita juga tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Ini yang hendak disampaikan oleh penulis. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segenap kemuliaan beliau hanyalah manusia biasa. Pertama, beliau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa menyesatkan. Yang kedua, tertimpa kepada beliau seperti yang tertimpa kepada manusia biasa, yaitu rasa sakit terluka. Ya, beliau nggak punya ilmu kebal. Beliau nggak punya tenaga dalam. Da karena itu bukan ajaran Islam, itu sihir. Ya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, beliau ternyata nggak tahu perkara gaib. Ya. Kalau tahu perkara gaib, tentunya beliau tidak rela. Pamannya terluka di situ, bahkan terbunuh. Dan beliau kalau tahu perkara gaib, tentu beliau sudah menghindar. Oh ini mau ada serangan sebentar lagi kita menghindar. Ternyata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertimpa bahaya, beliau tidak tahu perkara gaib, beliau tidak tahu akan ada bahaya yang menimpa beliau. Maka ini paling tidak tiga sisi. Nabi tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa menyesatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa bahaya, Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Intinya, beliau manusia biasa seperti kita juga, tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Maka mempersekutukan selain beliau lebih tidak patut lagi. Kalau Nabi saja tidak patut dipersekutukan dengan Allah, maka selain beliau lebih tidak patut lagi. ya Dan jemaah sekalian, ulama menjelaskan mengapa Allah izinkan, mengapa Allah takdirkan kekasihnya nabinya yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertimpa mudarat ini. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ada satu manfaat, satu faidah penting. Kenapa Allah timpakan kepada para nabi berbagai macam mudarat? Yaitu untuk mengangkat derajat mereka. Sebab musibah jemaah sekalian bagi seorang muslim itu adalah pengangkat derajat atau penggugur dosa. Iya. Yeah. Jadi jangan terlalu sedih, jangan terlalu kecewa dengan musibah yang menimpa kita. Lihat sisi positifnya. Oleh karena itu, para nabi dan rasul adalah yang paling keras tertimpa musibah. Karena musibah itu sesuai kadar keimanan. Oleh karena itu para nabi dan rasul musibahnya yang paling berat karena imannya yang paling kuat. Iya. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua jemaah sekalian, agar kita meneladani para nabi dan rasul, terutama nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, di dalam kesabaran. Karena beliau ditimpa musibah, kita juga ditimpa musibah. Beliau ditimpa musibah yang lebih berat dan beliau bersabar. Kita pun harus meneladani beliau bersabar. Dan Nabi SAW serta para sahabat bersabar menghadapi pukulan berat yang mereka derita di perang Uhud Allah Subhanahu wa taala kemudian menolong mereka pada pertempuran-pertempuran di masa yang akan datang. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hikmah yang ketiga adalah seperti yang kita sebutkan tadi, agar kita tidak mempersekutukan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah adanya mudarat yang menimpa seorang nabi. Agar kita paham beliau adalah manusia biasa seperti kita juga yang tidak boleh dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah anjuran untuk bersabar menghadapi berbagai macam penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lainnya larangan berputus asa dari rahmat Allah. Iya. Jadi orang yang sudah kafir bagaimanapun, sejahat apapun, kalau Allah menghendaki, masih ada harapan dia untuk mendapatkan hidayah. Selama dia masih hidup, belum mati, nggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Apalagi terjadi pada diri kita. Anda kita terjerumus dalam perbuatan dosa, jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Harus kita optimis dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya orang-orang kafir yang dulu melakukan dosa yang sangat besar sudah kafir menyakiti yang paling mulia tetapi ternyata di kemudian hari mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah jadi jangan putus asa melihat para pelaku dosa demikian pula kalau kita terjerumus dalam dosa jangan sampai kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian mungkin ini saja pelajaran yang bisa kita petik ada sedikit waktu untuk tanya jawab saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa apa seorang salaf itu bisa menahan diri dia dari serang-serangan dalam konteks serangan luar terhadap akidahnya atau terhadap e, keyakinannya e, untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Yang diserang fisiknya atau e, lebih ke arah uh, apa yang kita ajarannya. jalankan ajarannya yeah. Iya. itu diserang sampai sejauh mana kita bisa boleh menahan diri dan lainnya baik wassalamualaikum wabarakatuh jemaah sekalian menghadapi orang yang menyerang akidah Islam akidah yang benar iya yeah. maka orang-orang itu ada berbagai macam bentuknya. Ada berbagai macam bentuknya. Ya. Kalau kita perhatikan dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam menghadapi orang-orang yang belum tahu, beliau memaafkan mereka. Karena mereka belum tahu. Dan beliau malah mendoakan kebaikan untuk mereka. Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi ini dasar permusuhan mereka. Karena ketidaktahuan, kasihan mereka. Iya. Padahal mereka melakukan penolakan yang sangat keras dan serangan yang sangat keras terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, sampai-sampai ketika Nabi SAW di Taif, betul-betul beliau sakit, sakit hatinya, kecewa, sedih, sakit pula fisiknya, dilempari dengan batu, ajarannya dihina. Ya. Kemudian datang malaikat Jibril dan mengabarkan di sini ada malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau dia bisa mengangkat gunung itu dan ditimpakan kepada mereka. Subhanallah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yaku an, an yakuna min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'an. Bahkan aku ingin andai mereka enggak beriman, tetapi nanti lahir dari keturunan mereka Orang yang beriman kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang kita lakukan. Sabar dan mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Dan subhanallah, betapa banyak orang-orang yang seperti ini. Tadinya dia bersikap memusuhi karena dia belum paham. Setelah paham, dia sadar kesalahannya. Makanya doakan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kita berikan penjelasan yang ilmiah. Penjelasan yang ilmiah, bantahan yang ilmiah tetapi dengan hikmah juga. Bantahan dengan ilmiah dan bantahan yang hikmah untuk membuktikan kesalahan mereka dan menjelaskan kebenaran akidah Islam. Kita jelaskan kebatilan-kebatilan mereka. Ini yang kita lakukan. Iya. Enggak boleh kita diam. Kalau ada orang yang menyebarkan pemahaman yang menyimpang atau menjelek-jelekkan ajaran yang benar, kita harus melakukan bantahan ilmiah, penjelasan ilmiah dengan hikmah. Iya. Kemudian yang ketiga, kalau dia memiliki bahaya kepada orang lain, maka ini khusus bagi penguasa di dalam syariat Islam, penguasa itu boleh menindak boleh menindak orang-orang yang menyebarkan pemahaman sesat. Dan bahkan jemaah sekalian, kata para ulama, mereka ini lebih patut ditindak dibandingkan para perampok, pencuri, dan pembunuh. Iya. Orang-orang yang menyebarkan pemahaman sesat itu lebih patut untuk ditindak oleh pemerintah. Melebihi pencuri, perampok, dan pembunuh. Kenapa? Karena mereka membunuh iman. Merampok keimanan merampok akidah. Ini lebih dahsyat daripada orang membunuh nyawa, merampok harta. Iya. Namun sayang sekali banyak orang mengejar jabatan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, dia tidak tahu ini tugas utama seorang pemimpin. Maka di samping kita berusaha, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memperbaiki